Lah ini ciri budaknya dunia itu kalau dikasih itu senang, ridho. Baik, kalau tidak dikasih model berubah. Lah inilah ya kedekatan hamba dengan hamba kalau dibangun bukan karena Allah. Itulah yang sering kita sering, sering di, di, kita dengar apa kata orang abang ada uang abang abang sayang itu suami istri atau sahabatan. Akan tapi begitu ada persahabatan itu hanya karena bilang kekayaannya, dari awal mengharap pemberian, dapat sesuatu darinya. Eh giliran dia dapat. Ya, sudah berapa tahun saya kumpul dia nggak dapat apa-apa. Pergilah dia. Tidak pandang kalau seperti itu. Tidak ustad. Ustad mungkin. Karena hatinya kotor. Dekat sama orang kaya hanya ingin dapat pember pemberian. Giliran nggak dapat. Sudah Percuma, percuma. nggak bisa bangun pondok dengan dia. Loh, kita dekat sama orang minta minta duit kaidah jika engkau mungkin anda seorang ustadz jika dekat dengan orang kaya jangan mengharap duitnya untuk pondokmu itu juga termasuk abdu dunia nanti pada akhirnya hanya pengen mukah pondokmu bukan akan tapi dekatlah dengan orang kaya dengan keinginan bagaimana orang kaya itu selamat dengan dunianya itu kita beri bimbingan agar dia berbuat baik terserah dia mana berbuat baiknya kalau anda punya wadah silakan bawa akan tapi jangan sampai hati kotor sebab kalau kita mengharap dunia dari tangannya dia lihat. Di saat tidak dikasih, sudah bosen dia. Kenapa? Gak manfaat. Gak bisa bantu pondok. Tuh. Kok urusannya bantu pondok? Bukankah tugas kita membawa umat semuanya? Terserah dia bantu di mana saja. Kalau dia tidak bantu, tetap kikir pelit, berarti kita harus semakin sayang, semakin kasihan dia. Jadi bukan karena kita mengharapkan pemberian, bukan. Dan ingat pondok perjuangan tidak harus dengan duit. Siapa mengatakan perjuangan dengan duit? Akan tapi kalau kita melihat orang punya duit, kita ingin dia berjuang dengan duitnya, maka dia akan selamat. Kita dapat pahala. Itu kaidah. Jangan sampai berjuang selalu menggantungkan dengan duit. Pembangunan dengan duit. Siapa mengatakan pembangunan dengan duit? Nabi tidak mengikat perjuangan dengan namanya harta. Akan tapi kalau kita melihat orang punya harta, rindu dan cintailah dia agar selamat dengan hartanya bagaimana? Oh, Oh, sehingga dalam dunia dakwah pun bisa menjadi abdul dinar nanti. Di balik itu semua ada yang ter, tersimpul di dalam hatinya kesombongan, pengen pondoknya paling gede, paling mewah. Oh gitu ujung-ujungnya. Kelihatannya kalau ceramah sama orang ini adalah ladang akhirat, proyek akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Orang lain dapat akhirat, kiainya dapat neraka jahannam. Dan apa terlintas di dalam hatinya kekotoran tadi. Sehingga lihat Nabi saw dan para pecinta penerus-penerus Nabi, kalau dekat sama orang karena Allah memandang dengan mata kasih, bukan karena mengharap pemberian. Bukan karena mengharap pemberian. Kalau kita sudah mengharap pemberian alasannya apapun, itu adalah sudah salah. Biarpun alasannya untuk akhirat. Kita itu melihat umat, Nabi Muhammad melihat orang lain dengan mata kasih. Mata kasih sayang, pengen selamat semuanya yang dilihat oleh Rasulullah. Biarpun Abu Jahal yang dilihat oleh Nabi Muhammad, pengen Abu Jahal tobat suatu ketika. Akan tapi ternyata dengan kebusukan hati kita, kita melihat orang bukan menginginkan dia selamat, menginginkan dia punya duit membayar untuk pondok kita. Contoh, kita mulai dari pondok. Karena itu pondok di sini. Nah, kan sebagainya harus dari awal. Kemudian yang lainnya bersahabatan hanya karena duit. Giliran nggak dapat duit, putus. Sementara Islam sudah membangun persahabatan-persahabatanmu hendaknya kau bangun karena Allah. Sampai dalam urusan yang sangat pribadi suami istri lihat. Kalau ternyata suami istri dibangun karena duit itulah ada uang abang sayang. Tidak uang abang ditendang itu. Ada. Gara-gara suaminya di PHK sudah wah berubah. Setiap hari masa. Dulu tuh jadwal marahnya tuh tiga kali dalam seminggu. Sekarang pagi dan sore. Tiga kali seminggu aja sudah nggak bener, gara-gara suaminya nggak dapat duit tambah jadwalnya. Bukan jadwal nyantai, bukan jadwal marah. Cemberut. Model perempuan apa itu? Itu ahli neraka yang disabda Nabi ya Qurnal Ashir. Udah nggak terima kasih. Tapi ini ahli surga semuanya. Aminnya yang bener. Kalau nanti sampai di rumah.